Baik di sini kita akan sedikit memberikan sedikit faedah tambahan ya. Kita perhatikan apabila ditemukan kata yang bentuknya adalah mufrad, kita perhatikan ada dia kata bentuknya mufrad. Akan tetapi secara makna mempunyai anggota bagian, tapi maknanya itu menunjukkan jamak walaupun secara asal dia itu bentuknya mufrad. Tapi maknanya dia bisa jamak, ya maka ia dikuatkan dengan lapat taukid jamak. Ya, contohnya apa? Mungkin penasaran. Kita sebutkan contohnya di sini misalnya jaa al jaisu jami'uhu. Ya, telah datang pasukan atau serdadu semuanya, ya. Al jais ini secara ya kata dia bentuknya mufrad. Akan tetapi yang namanya pasukan dia kan Ya, pasukan kan punya anggota, ya kan seperti itu kan? Ya, pasukan atau serdadu dia punya anggota. Ya, jaa al jaisu jami'uhu. Maka di sini kita menguatkannya dengan apa? Dengan bentuk lapat taukid untuk jamak. Di sini jami', ya, jami'uhu, ya. Walaupun dia disambung dengan domir mufrad. Contoh yang lain supaya lebih gamblang, supaya lebih jelas bagi kita semuanya. Kita sebutkan contoh yang lain misalnya. Al-ummatu al-islamiyatu jami'uha qalbun wahid. Di sini al-ummah al-islamiyah, umat Islam jami'uha semuanya qalbun wahid ya mereka adalah satu hati ya satu hati di sini al ummah dia secara ya, kasat mata bentuknya itu mufrad akan tetapi yang namanya umat dia tentunya mempunyai bagian-bagian kan ada umat Islamiyah ya umat Islam ya punya beberapa ya bagian yaitu umat Islam itu sendiri ya kaum muslimin ya al ummah al islamiyah jami'uha qalbun wahid semuanya adalah satu hati akan tetapi untuk menjadikan satu hati perlu kita perhatikan bahwasanya perlu dibina, perlu dididik dengan satu aqidah yang sahihah ya, sesuai dengan Al-Qur'an, sesuai dengan sunnah, dengan pemahaman para sahabat ya. Ini akan menyatukan hati kita kaum muslimin ya di dalam ya satu kata, satu hati ya. Sekali lagi kembali ke pembahasan kita al-ummah al-islamiyah jami'uha qalbun wahid. Di sini al-ummah dia bentuknya mufrad akan tetapi dia mengandung anggota-anggota bagian. Maka kita kuatkan dengan jamiah yaitu salah satu apa? Salah satu dari al-fadhu taukid untuk lafaz jamak. Nah, demikian sedikit pembahasan tentang ya uh, tabik yang kita kenal dengan tauhid mudah-mudahan dapat dipahami dengan jelas.